Untuk apa minta waktu yang pendek? Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Agar saya bersodakoh Maksudnya harta yang saya miliki akan saya sedekahkan. Yang kedua, wa aku minas solihin. Saya akan jadi orang soleh. Sudah terlambat. Sudah terlambat bagi orang ini untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan harta, memanfaatkan ilmu untuk diamalkan di atas amal soleh. Terlambat. Maka marilah sebelum datang penyesalan. Karena yang namanya penyesalan nanti di belakang. Sehingga orang ini dikatakan oleh Allah dalam surat Munafikun model-model orang munafikun yang mengakhir-akhirkan menunda dan meninggalkan amal soleh. Karena sifat mereka demikian. Maka bersegera Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita Namun Rob yang kita sembah di bulan Ramadan sama Dengan Rob yang kita sembah di bulan Syawal Maka ibadah kepada hamba, kepada Allah, kepada hamba Adalah kewajiban sampai kematian menjemput kita Maka barakallahu fikum kita melanjutkan kitab ini insyaallah dan kita kalau tidak salah masuk pada bab baru babu qaulullahi taala bab firman Allah taala nah yaitu surat al-a'raf ayat 99 Allah berfirman Afa aminu makrallah Afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumudz dhalim khasirun. Dan tidaklah merasakan aman dari makarnya Allah. Kecuali orang-orang yang rugi. Allah bertanya, tapi bukan bertanya untuk dijawab. Dalam bahasa Arab namanya istifham at-ta'ajjub. Pertanyaan yang menunjukkan keajaiban. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah diberi nikmat semakin bermaksiat itu makar dari Allah apakah mereka merasa aman dengan makar tersebut maka tidaklah merasakan aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi bab ini hadal babu yang punya kitab bisa dilihat Wahadal babu bab ayat ini Al-A'raf 99 istamala ala maudi'in terkandung adanya dua pembahasan. Yang pertama pembahasan yang pertama al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makarnya Allah. Masih ingat apa pengertian makar? Yang maksud makar yaitu balasan Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah di dunia. Idza Allah yu'til 'abda minad dunya. Kalau kamu lihat ada seorang hamba diberi nikmat oleh Allah di dunia. Lalu apa? ala ma'asihi tapi untuk bermaksiat. Tetapi yang dia lakukan dari nikmat dunia dilakukan untuk bermaksiat fa inna ma huwa istidraj. Itulah yang namanya istidraj. Itulah yang namanya makar. Ya datang dari Allah. Rawahu Ahmad dan disohihkan oleh Syekh Albani. <coughs> Jadi sudah tergambar bahwa yang dimaksud merasa aman dari makar Allah ketika orang diberi nikmat dunia tetapi nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat. Itu namanya makar. Tambah sukses dunianya, tambah sukses maksiatnya. Itu makar namanya. Orang seperti ini kok merasa aman? Orang rugi. Yang kedua, wasani pembahasan dalam bab ini yang kedua adalah al-qunut min rahmatillah. Kunut artinya berputus asa dari rahmatnya Allah azza wajalla. Jadi ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri kilahuma tarf tanya azab kami duha di waktu duha waktu duha mulai naiknya matahari pundak matahari naik sepenggalah itu waktu duha saat waktu duha sedang apa waktu duha Allah katakan wahum yal'abun mereka sedang bermain-main hari libur sedang asik badminton, main-main, santai waktu duha. Bisa jadi dalam kondisi lalai, sedang asik bermain di waktu duha atau sedang yang lain. Bermain-main intinya. Ternyata apa? Datang azabkan. Tsunami datang di waktu pagi. Tidak ada yang menyangka akan datang tsunami. Lalu yang ketiga ini ayat 99 Afa aminu makrallah fala ya'mana makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir baru apakah mereka itu itu tadi penduduk-penduduk negeri yang di waktu malam mereka lalai sedang tidur datang azab Di waktu duha sedang bermain-main datang azab Apakah penduduk negeri itu Mereka merasa aman dari makarnya Allah ya. Karena di waktu malam sedang asik tidur Nyaman Kondisi nikmat yang luar biasa Sehingga bisa tidur Lalai kepada Allah sedang bermain-main asik santai, diberi nikmat banyak, tiba-tiba datang azab Allah. istidraj Sampai bingung, waktu saya untuk apa ya? Saya habiskan waktu untuk senang-senang. Tiba-tiba datang azab Allah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah tadi? Apa yang dimaksud makar Allah? Diberi nikmat tapi untuk bermaksiat. Diberi nikmat fasilitas dunia malah justru untuk bermaksiat. Itu makar. Maka tidak ada yang merasa aman seperti ini kecuali kaum yang rugi. Kenapa rugi? Seharusnya nikmat dunia untuk mengejar akhirat. Fasilitas dunia itu untuk akhirat seharusnya. Fasilitas fasilitas apa yang ada di dunia gunakan untuk kampung akhirat. Diberi duit yang banyak, gunakan untuk amal soleh. Diberi fasilitas yang mudah, gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Seharusnya itu. Tapi ini bingung untuk apa saya, harta saya. Fasilitas ini untuk apa? Bingung. Maka sungguh rugi orang yang bodoh. Sungguh beruntung orang yang berilmu. Hartanya dihabiskan untuk di jalan Allah. Karena ilmu. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Afa aminu ahlal qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum Sunnah pada ayat 97 ketika datang azab kami bayatan di waktu malam. Fakauluhu maka Syekh mengatakan firman Allah dalam ayat ini di waktu malam wahum naimun dan mereka dalam kondisi tidur. Kata Syekh, dalam kondisi tidur di waktu malam ini ya dulu ala kamalil amni. Menunjukkan kesempurnaan keamanan. Lianahum fi biladihim karena mereka menetap di negerinya sendiri. Di negeri yang aman, bisa tidur dengan tenang tanpa harus menggunakan pengaman. Nikmat luar biasa. Wa innal khaif wa annal khaifa layanam. Dan orang yang takut, cemas, layanam. Tidak bisa tidur. Orang yang ditimpa ketakutan tidak bisa tidur. Bisanya tidur karena tenang, hening, suara su, suasana tenang, aman, damai, mudah untuk istirahat dan tidur. Nikmat luar biasa tidur. Maka bisa tidur ini sebuah nikmat. Aman itu nikmat. Sebagaimana sabda Nabi, "Man asbaha aminan fi surbihi." fisirbihi Barang siapa diantara kalian masuk di waktu pagi dalam kondisi aman. Pagi hari aman, tidak ada demo, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jazadihi, sehat jasadnya. Wa indahu kutu yaumihi, di sisinya ada makanan yang bisa dimakan pada itu. Ini juga menunjukkan ala kamalil amni war bisa bermain di waktu duha ini menunjukkan kesempurnaan keamanan warroho kesempurnaan kemakmuran. Orang bisa main-main karena sudah cukup hartanya. Bagaimana saya bisa main kalau masih bingung nyari harta? Tidak bisa main-main. Orang ini bisa santai di waktu duha karena diberi harta yang sudah cukup. Wa adamid dan tidak dalam kondisi kesempitan. Begitu. Li'anahu laukana indahum daikun fil aish. Sebab kalau seandainya penduduk negeri ini mereka itu di sisinya ada kesempitan dalam penghidupan, susahnya dari rezeki, fil aish, la dhahabu yatlubuna rizqa wal aish. Pasti di waktu duha mereka pergi mengais mencari penghidupan, bukan bermain-main. Kalau seandainya mereka ditimpa dengan kesusahan hidup, di waktu duha bukan main-main, nyari duit. Menunjukkan mereka hartanya sudah dicukupi oleh Allah. Wa masaru dan tidaklah mereka bermain-main di waktu duha. Kalau begitu, fi rabi'atin nahar yal'abun. Di waktu rabi'atin nahar yal'abun. Di waktu duha tadi mereka bermain. Maka dalam ayat ini afa aminu al istifham huna kulluha lil ingkar wa ta'ajjub. Huruf hamzah yang dalam bahasa Arab namanya istifham, huruf untuk bertanya. Di sini maknanya semuanya mengandung makna al-ingkar wa ta'ajjub. Pengingkaran dan ta'ajjub min haliha dari kondisi penduduk negeri itu. Kenapa? Mengherankan penduduk negeri itu diberi nikmat yang banyak, diberi rezeki yang cukup. Kok mereka merasa aman dari azabnya Allah dengan digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Aneh orang itu. Wahum naimun wa dalam kondisi mereka bisa tidur di waktu malam wa firaqat dan di waktu pagi mereka pun bermain-main wa muqimuna ala ma'asillah ternyata mereka terus melakukan maksiat-maksiat kepada Allah wa ala lahwi dan untuk melakukan hal yang lahwi main-main Main-main yang tidak mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Zakiru zakiruna litarafihim. Mereka disebut demikian karena kemakmuran hidup mereka. Hidup yang makmur, dunia yang cukup, keamanan yang terjamin, namun melalaikan mereka berbuat ketaatan, malah digunakan untuk bermaksiat. Kata anak muda, mumpung muda dipuas-puasin. Kalau sudah tua baru tobat. Sehingga waktu mudanya yang itu nikmat yang sangat besar disia-siakan. Padahal akan ditanya oleh Allah, an sababihi fi Waktu mudanya untuk apa? Ditanya. Apa itu nikmat. Harta yang Allah berikan dari kecukupan dunia bukan untuk menambah takarub kepada Allah tabah lagi. Ghafilun an zikri khaliqihim. Kecukupan kemewahan itu justru menjadikan mereka lalai mengingat penciptanya. Mengingat penciptanya. Buktinya apa? Fahum fil laili naum. Buktinya di waktu malam mereka tidur. Wa fi nahari la'bun dan di waktu siang bermain-main. Waktu malam tidak ingat lagi Sholat witir, tahajud, baca Quran Hilang sudah Pada waktu malam, waktu-waktu yang istimewa Yang lewat kepada kita di waktu malam Ada malam-malam istimewa Sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia Bukan untuk berdoa Sepertiga malam yang akhir Nongkrong Ngobrol yang tidak bermanfaat apalagi lebih dari itu berbuat maksiat ini makar Fabayyan Allah maka Allah terangkan Azza wa jalla anna hadza min makrihim bihim inilah makarnya Allah untuk mereka mereka tadi yang bisa tidur di waktu malam diberi keamanan bisa bermain-main di waktu siang karena diberi kecukupan harta tapi semua itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya makar. Masyaallah muslimin barakallahu fikum. Maka dalam ayat ini afa aminu makrallah Apakah penduduk negeri tadi yang diberi nikmat bisa tidur dengan nyenyak, bisa bermain di waktu duha, namun bermaksiat. Apakah mereka itu merasa aman dari azabnya Allah? Makanya ditutup ayat ini summa khatamal ayah biqaulihi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali kaum yang rugi kaum yang rugi. Kenapa rugi? Iya. Falladhi yamunullahu alaihi bin ni'am warraqati wattarafi wahum muqimun ala maksiatih. Orang yang dianugerahkan oleh Allah bin ni'am dengan nikmat-nikmat. Nikmat Allah sangat banyak. Tidak bisa disebutkan berapa angka nikmat jumlah yang Allah berikan kepada kita. Warraqat diberi juga kelonggaran hidup, kemewahan, wataraf. Namun nikmat-nikmat kemakmuran dunia, kemewahan dunia, wahum ala muqim ala maksiati. Namun digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kendaraan sebagai fasilitas yang dia bisa gunakan untuk ibadah. Kendaraan bisa untuk menolong orang lain, bisa untuk dakwah Allah. Ternyata bukan untuk itu, untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal harta semuanya akan ditanya oleh Allah. Namun ketika dia berbuat maksiat, yadhunnu annahu rabbih. Dalam kondisi harta dunia tadi digunakan untuk bermaksiat, dia menyangka orang yang untung dia masih merasa yakin, saya orang yang untung, orang yang sukses. Ya. Dunia sukses, nah itu mobil, motor, kendaraan, semuanya saya punya. Dunia saya buat, semuanya punya. Saya untung. Dikira itu keuntungan. Wa fil haqiqati, wa huwa fil haqiqati khasir. Namun hakikatnya orang ini rugi. Kenapa? Semua kenikmatan, kemewahan, kemudahan dunia digunakan untuk bermaksiat itu rugi. Seharusnya kenikmatan dunia untuk bisa memperoleh surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah siap menukar kepada kalian wahai orang-orang mukmin. Apa yang kalian miliki oleh orang mukmin? Jiwa-jiwa kalian. Jiwa. Jiwa kita siap Allah tukar dengan surga dan juga bukan hanya jiwa harta-harta kalian kalian punya harta tak tukar dengan surga Salah. harta milik Allah yang dititipkan ke kita surga juga milik Allah Ta'ala tapi Allah mau menukar surga dengan harta yang ada pada kita maha rohim Allah jadi orang ini rugi Ketika diberi harta malah untuk maksiat. Faida an'ama Allah fi kulli nahiyah. Maka apabila Allah menganugerahkan kepada Anda dari segala sisi. Sisi yang pertama, at'amaka min Memberi makan kepada engkau sehingga hilang rasa lapar. Kita bisa makan satu suapan saja itu rezeki dari Allah. Kata orang susah saya nyari sesuap nasi. Nah, sesuap nasi itu bukan karena sebab kekuatan fisik kita, rezeki dari Allah. Walaupun sesuap nasi. Maka itu nikmat. Wa amanaka min khauf. Sisi yang kedua, ini nikmat. Ini harus diingat. Engkau Allah berikan kepada engkau keamanan min khauf dari rasa takut. Diberi nikmat aman, dihilangkan rasa takut. Nikmat besar. Yang ketiga kasaka min ura. Allah beri pakaian setelah engkau dalam kondisi telanjang. Kita kalau bukan karena sebab rezeki dari Allah Tidak mampu membeli satu helai pakaian Kalau bukan karena sebab nikmat dari Allah Lebaran ini saya tidak bisa beli pakaian Loh kenapa? Semuanya habis untuk anak saya Nah yang memang yang bisa memberikan kecukupan semua itu Allah Faladadun, Kalau anda diberi oleh Allah makanan yang cukup tidak diberi lapar Engkau diberi keamanan, dihilangkan rasa takut. Engkau diberi pakaian tidak telanjang. Ingat, itu nikmat. Fala tadun anaka rabbih. Jangan langsung kamu menyangka saya orang yang sukses. Koleksi sepatunya saja 2000. Koleksi sepatu 2000. Koleksi mobil mewah saya sekian ratus. Harganya miliaran. Jangan dikira kamu orang sukses. Wa anta muqimun ala maksiatih. Maksiatilah dalam kondisi engkau melakukan maksiat kepada Allah. Iya. Kalau Anda diberi nikmat-nikmat tadi dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, bal anta khasir. Berarti Anda orang rugi. Li anhada min makrillahi bika. Karena ini termasuk tipu daya dari Allah. Masih muslimin, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah taala ketika memberikan nikmat lalu kita kau bermaksiat maka Allah taala sedang memberikan istidraj sanastajrijuhum min haitsu la wa umli lahum inna kaiti matin kami akan terus berikan kepada mereka nikmat-nikmat. Pada orang kafir. Dan kami penuhi wa umli lahum. Kami penuhi semua keinginan mereka. Mau bermaksiat model apa? Dipenuhi dan terpenuhi mereka. Namun kata Allah, Inna kaidi mati. Sesungguhnya tipu daya saya sangat kuat. Begitu dia mati dalam kondisi kufur, azab sudah siap menjemputnya. Baru tahu oh ada kehidupan akhirat toh. Saya kira hidup cuma di dunia, sehingga saya bersenang-senang di dunia. Ternyata ada kematian dan di sana ada azab menantinya. Baru tahu. Maka berhati-hati dari sebuah nikmat. Ketika antum dapat nikmat, lihat ini mau membimbing kemana saya? Nikmat ini mau menggiring saya kemana? Sikap para salaf lari dari jabatan. Kenapa lari dari jabatan? Karena kalau saya jadi seorang gubernur, saya akan ditanya oleh Allah, saya akan banyak berurusan dengan urusan manusia, saya takut kepada Allah. Jika yang dipaksa jadi gubernur, itu para salaf. Takut dari dunia. Karena takut kalau itu menjadi sebab hilangnya nikmat akhirat. Maka ketika kita mendapatkan suatu nikmat, lihat mau mengarahkan kemana nikmat itu. Jangan-jangan tipuan. Jangan-jangan itu istidroj. Jangan-jangan itu adalah tipuan yang bisa menipu diri kita sendiri. Perhatikan, masing-masing manusia mengerti keadaannya sendiri-sendiri. Maka ditutup dengan ayat ini illal qaumul khasirun. Kecuali benar-benar mereka orang yang rugi. Al istisna'u lil hasr. Istisna illa di sini menunjukkan makna meringkas, tidak lain kecuali. Nah, sudah. Berarti tidak ada kata lain kecuali benar-benar mereka orang rugi. Wa dzalika li'anna ma qablahu mufarragh lahu wal qaumu fa'il wal khasir Dikatakan kalimat yang sebelumnya mufarragh dan kaum sebagai fa'il sehingga khasir sebagai sifat. Wa fi qawlihi, maka dalam firman Allah di sini afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dalilun merupakan dalil kata Syekh ala anna lillahi makra. Allah taala memiliki makar. Apa itu makar? Wal makru atawassulu ilal iqa' bil khisam min haitsu la yashuru. Makar adalah at-tawassul menyampaikan ilal iqa kepada sesuatu kejadian bil hisab dengan cara adanya pertentangan tetapi apa min la yashur tapi dari sisi orang itu tidak merasa jadi menyampaikan sesuatu kepada lawan tapi lawan itu tidak merasa itu kejelekan bagi dia dan itu makar yang dimiliki oleh Allah sebagai sifat untuk membalas. Bisa dipahami? Wa minhu maja'a fil hadis. Seperti dalam contoh hadis. Nabi bersabda, "Al harbu khid'atun." Perang adalah tipuan. Al harbu khid'ah. Perang tipuan. Maksudnya, kalau antum ingin mengalahkan musuh, maka antum harus bisa bagaimana musuh itu kalah dengan suatu cara. Ya kadang dia tidak merasa jebakan. Ketika Ali bin Abi Thalib melakukan mubarozah sebelum perang, diadakan perang tanding. Satu lawan satu dulu. Dari orang kafir satu, orang muslim satu, maju satu-satu. Maka Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui orang ini orang yang sangat kuat, lawan tanding. Maka Ali bin Abi Thalib dengan berusaha supaya tidak merasa ini jebakan, dia panggil orang itu dan dia katakan, "Di belakangmu ada siapa?" Dia menoleh ke belakang, dia tebas leher. Ini di belakang tidak ada apa-apa. Tapi karena dia menoleh, tebas leher. Al-harbu hid'ah. Perang itu tipuan. Perang itu apa? Hid'ah. Sehingga masyarakat muslimin. Fa'inkila kaifa yusilullah bil makri. Bagaimana Allah bisa menyampaikan balasan makar. Ma'ana zahiru annahu madmum. Padahal secara zahir sifat ini sifat tercela. Makar. Makar itu tercela. Orang itu bikin makar. Tercela. Tetapi bagi Allah sifat yang terpuji. Kenapa? Innal makru fi mahallihi mahmud. Dikatakan makar pada tempatnya terpuji. Ya dulu ala kuatil makir menunjukkan kuatnya pembuat makar. Orang kafir bikin makar kepada Allah dan Rasul menipu. Yukhadi'unallah wa rasulah dan menipu Allah dan Rasulnya dan menipu orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Wa mayyadzauna illa anfusahum wa mahum wa mahum Mereka tidak menipu Allah dan Rasul. Allah tidak bisa ditipu. Rasul tidak bisa ditipu. Orang mukmin juga tahu itu munafik. Dilihat dari omongannya, dilihat dari perbuatannya, itu sudah alamat munafik. Tidaklah mereka menipu kecuali kepada dirinya sendiri. Orang kafir ingin bikin makar kepada agama Allah, bikin Quran palsu, ditambah ayatnya. Beredar di tengah kaum muslimin. Ayat surat Al-Baqarah ada Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi hudalil muttaqin. Aladinah layu ada lamnya layu minun Kalau orang yang tidak hafal tuh akan terjebak jebakan ayat. Cuma ditambah huruf lam. layu minuna bila wa bil yomil akhir. Terbaca siapa yang bisa membaca? Orang yang berilmu. Ini tambahan huruf lamnya. Maksud muslimin Walaupun kalian membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin, Allah akan balaskan sebelum di dunia, dibalas nanti juga di akhir. Maka bertakwalah kepada Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah sehingga makar bagi pemiliknya untuk membalas menunjukkan kekuatan. Wa anahu hadibun ala khosmihi dan ini menunjukkan mengalahkan lawannya. Walidalik la yusifullahu bihi anal itlaq. Oleh karena itu sifat makar tidak disebutkan secara mutlak. Tidak boleh kita berdoa, ya makir. Tidak boleh. Wahai sang pembuat makar tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidaklah menyebutkan sifat tersebut kecuali untuk membalas. Wayam kuruna, wayam kurullah. Mereka membuat makar, Allah pun membalas apa? Makarnya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad. Insyaallah sampai pada ayat illal qaumul khasirun. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله